السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar di Roja dan pemirsa Raja TV dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di yang berjudul Manhajus Sadikin wa Tawdih al-Fiqh Din. <coughs> Sampai kita pada bab waris yang telah kita jelaskan uh, al-furud bagian-bagian setiap yang menerima ahli waris. Kemudian sekarang kita masuk kepada bab tentang uh, asabah. La asabah asaba itu eh, para ahli waris mendapatkan warisan tidak dengan ketentuan seperdua, sepertiga, tapi dia mengambil sisa. Ini dinamakan asobah. Kalau mengambil sisa, bisa dapat banyak, bisa juga sedikit, bisa juga tidak dapat karena yang sisa ingin namakan dengan al asobah. Ini sangat penting dalam ilmu waris. Ya. Secara garis besarnya bahwa asobah ada bin nafs. asobah dengan dirinya, asabah bil ghair, dan ada asobah mal ghair. Insyaallah akan kita bahas satu persatu asobah ini. قال المؤلف رحمه الله وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات وهم الإخوة الأشقاء أو لأب وأبناؤهم والأعمام الأشقاء أو لأب وأبناؤهم أعمام البيت وأعمام أبيه وجده وإن على وكذلك البنون وبنوهم Sekarang muallif melanjutkan tentang asoba bin nafs. Setelah sebelumnya beliau membahas tentang asoba bin nafs adalah al-ab bapak. Ya. Sekarang beliau melanjutkan asoba yang lain. Balik berkata dan demikian juga demikian juga termasuk asobah setelah pembahasan sebelumnya tentang bapak jami'uz dzukur setiap laki-laki, seluruh laki-laki maaf, seluruh laki-laki yang berhak menerima waris. Seluruh laki-laki yang berhak menerima waris adalah asobah, kecuali zauj. Mana zauj Syahsan? Suami. Suami. Suami dia tidak akan mendapatkan sisa. Nah. nah. Ya. Wal akh minal um dan saudara se seibu. ibu. Karena perantaraan saudara ini dengan mayit adalah wanita, yaitu ibu. Selain mereka berdua, yaitu suami dan saudara seibu, semua mereka adalah asobat. Adapun suami dan saudara seibu mereka mendapatkan bagian fardhu. Suami berapa, Syekh? Suami dapat setengah dan seperempat. Setengah dan seperempat suami. Aha, setengah separ uh, setengah kan jika ada keturunan. Ya, setengah berarti atau bukan dan atau enam saya. Ya, Syekh. <laughs> Ah, setengah dapat setengah atau seperempat. Enam. Kalau dan jamak berarti menggabungkan dia dapat setengah dapat seperempat juga. Ah, enam. Berarti dia dapat berapa itu? Tiga seperempat. Ah, enam. Apa ya Syekh? <laughs> Yang betul adalah setengah atau seperempat. Dia mendapat setengah kapan Syekh? Setengah jika tidak memiliki anak jika siapa yang tidak memiliki anak suami atau eh, istri istrinya istrinya nah. ini penting dalam penentuan waris yang dilihat adalah illam yakun lahun nawalad. nah, Allah mengatakan bahwa suami mendapatkan setengah jika istri dari suami ini istri yang meninggal memiliki harta ini tidak memiliki anak nah. ini penting karena kemungkinan istri ini nikah dengan suami sebelumnya maka bila nikah dengan suami sebelumnya dan memiliki anak dari suami sebelumnya, walaupun dengan suami ini tidak memiliki anak, tetap suami tidak mendapatkan setengah. Karena yang ahli waris yang mewariskannya ini itu istrinya punya anak. Punya anak. Kalau istrinya tidak punya anak, maka suami dapat seperempat. Ya, dan tidak mungkin suami dapat jadi asobah. Hmm. Ya, bin nafs. Wal akh min al um dan juga selain saudara si ibu, Saudara si ibu dapat berapa? Saudara si ibu dapat seper enam. Masya Allah, Syekh. San kuat, Sofiyah. Lebih zakiran tak, Syekh. enam jika? Jika seorang diri. Seorang diri. Hmm. Kalau dia dua orang diri? Jika dia lebih dari seorang, dapat dua pertiga. tiga enam. Hmm. Eh. Dapat? Eh, seperti Fa'inkan asah ah, seperti ya Allah mengatakan fa'inkan wa akthar min dzalik hum syuraka fitsulus kata Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka lebih dari satu, baik saudara dan saudari atau saudara dua-duanya atau saudari dua-duanya, hum syuraka fitsulus. Nah. Maka mereka bersyirikat dalam sepertiga. Sepertiga dibagi rata. Hmm. hmm. Ada satu laki, satu perempuan, saudari seibu. Si mereka dapat sepertiga dibagi dua perempuan dua-duanya sepertiga dibagi dua laki-laki dua-duanya juga sepertiga dibagi dua yang dua kelompok ini ahli waris yang laki-laki yang dua kelompok ini suami dan saudara si ibu ini tidak mungkin jadi asabah ya. ini dimaksudkan oleh syekh selain mereka adalah asabat mereka adalah asobah. yaitu bila ada sisa mereka dapat seluruh sisanya walaupun jumlahnya besar bila tidak ada sisa mereka tidak dapat apa-apa ya siapa mereka yang <clears throat> asobah ini wahum al-ikhwah ya. setelah tadi Malif menjelaskan adalah bapak karena sebelumnya Malif mengatakan wa annahuma yarithani ta'siban ma'al adam al awlad mutlaqan ya dan keduanya yaitu bapak dan anak laki-laki mereka mewarisi sisa ya secara mutlak uh, kemudian Malif melanjutkan selain yang dua kelompok ini itu bapak dan anak yang asal asalnya adalah al-ikhwa al-ashiqa saudara kandung ya, antara si mayat dengan uh, yang hidup ini asobah ini dia laki-laki laki-laki ya, karena asobah dari persatuan laki-laki kan asyikok sebapak dan seibu kandung kandung ah. auli abin atau saudara yang sebapak saja ini urutannya ini urutannya wa abna'uhum atau eh, maaf dan anak mereka anak siapa ini syekh anak saudara kandung atau anak saudara se bapak, wal a'mam al ashiqa au abin dan paman dari mayat yang kandung hmm. atau paman se bapak gimana maksud paman se bapak Syekh Hasan paman kakek atau bapak satu bapak se sejurusan bapak enggak paman sekakek As kalau bahasa Indonesia nya oh, enam karena anda ah, ah, dia adalah paman ini saudara bapak saudara bapak enam antara bapak dengan anda satu bapak lagi nah dengan anda hubungannya berarti paman se sekakek kakek masya Allah <laughs> luar biasa bahasa Arab ya akhi wa abna'uhum dan Anak-anak paman. Ya. Ponakan apa sepupu? Paman sepupu, Ustaz. Anaknya? Iya, anaknya. An sekarang tadi kan sudah pamannya sudah. Sahih. Sekarang anak laki-laki paman. Ya. Hubungan dengan Anda apa ini? Sepupu, Ustaz. Ya, Masya Allah. Misalnya, Ustaz. Ya. Wallahu alam. jelas <laughs> iya, sepupu. Dia anak paman Anda. Hmm. Anak saudara laki-laki dari bapak Anda yang kandung atau yang sekakek. Sekakek saya wa ahmamul mayyit dan anak-anak mereka itu anak-anak dari paman si mayat. <clears throat> anak-anak dari paman mayat. <clears throat> Berarti sepupu. Nah. Wa a'mamu abihi wa jaddihi wa inna ala. Dan paman yang sekakek, sebapak dan sekakek sekalipun sampai ke atas. Ya. Sekarang asobah selanjutnya wa kadzalika al-banun dan demikian juga halnya adalah anak laki-laki wa banuhum dan anak laki-laki dan anak laki-laki siapa ini uh, cucu cucu cucu laki-laki dari anak laki-laki ya ini <clears throat> adalah uh, eh, asobah sudur asobah bin nafs wa hukmul asibi dan hukum asabah ayakhudhal mala kullahu idan farad yaitu mengambil harta seluruhnya izan farad bila sendirian tidak ada ahli waris kecuali seorang anak laki-laki saja ya yang meninggal ini bapak atau ibunya memiliki harta 500 triliun sama dengan APBN dengan Indonesia Baik, eh, Masya Allah eh. Berapa untuk laki-laki ini? Semuanya sudah Iya, semuanya 500 triliun Subhanallah Baik, Subhanallah Ini karena dia asobah Tapi kalau tidak ada ahli waris kecuali satu orang anak wanita Bapaknya meninggalkan harta satu seratus miliar berapa lima, berapa 100 miliar berapa untuk anak wanita ini Syekh Hasan <clears throat> satu anak wanita saja berapa berapa haknya dia hanya satu anak wanita saja hmm. Hmm. uangnya 100 miliar 100 miliar berarti semuanya juga satu enggak Syekh setengah bagian setengah cuma nah, karena sendirian nah karena dia anak wanita dan bukan asobah. Ah, ya, Cuma dapatnya dia asabul furud. Ha? Sebab asabul itu ditentukan oleh Allah. Nah. Itu setengah. Dapat dia 50 miliar. 50 miliar, 50 miliar lagi dikemanakan? Diberikan kemana? Salurkan kemana? Ah. Bila ada asobah kepada asobah. Ah. Bila tidak ada kepada zabil arham. Kerabat. Kerabat nanti insya Allah kita bahas. Hmm. tidak ada lagi baru untuk masalihil muslimin atau ke baitul mal muslimin bila intizam bila tidak ada kepada masalihil muslimin ini perbedaan antara asabah dengan asabul furud asabah kau dia sendiri mengambil seluruhnya berapapun jumlahnya ya tapi ashabul furud tidak ya kita contohkan yang lain seorang wafat yang berhak menerima warisnya hanyalah bapaknya. Berapa untuk bapak? Dia meninggalkan harta 100 juta. Berapa waris bapak, bapak menerima waris? Ayahnya sendirian, Ustaz. Ya. Uh, eh, seperenam, Ustaz. Ya, akhi. Kalau ada ada waris, ada anak-anak tidak? Tidak ada, sendirian so. Oh. cuma berapa dapatnya? Seluruhnya. 100 juta juga seluruhnya. Masya Allah. Ini dia yang sobat tidak ada ahli waris kecuali ibu. Hmm, ibu. Anak ini meninggalkan harta yaitu 300 juta. Berapa untuk ibu? 300 juta untuk ibu berarti uh, sepertiga dan sisa satu. Ibu apakah asobah Syekh? Ibu tidak asobah. Tidak asobah. Berarti ibu untuk ibu hanya berapa? Bagiannya sepertiga. Saja. Saja yaitu 100 juta. Beda dengan bapak tadi. <clears throat> Karena bapak adalah asobah. Ini yang kita maksud dengan maksud lima ayakhudhal mala kullahu idzan farad. Yaitu <clears throat> asobah mengambil harta keseluruhannya jika dia sendirian. Bapak tadi mengambil harta seluruh. Dia tidak ada ahli waris yang lain. Bapak menjumlah hartanya. Ibu, dia bukan asobah dia ashabul furud yaitu yang mendapatkan ketentuan Allah menentukan untuk ibu sulus dari ummihi as-sulus untuk ibunya dapat seper tiga walaupun tidak ada ahli waris yang lain dua pertiganya diapain kalau tidak ada ahli waris yang lain diberikan untuk masalah muslimin atau betul mal hmm. hmm. betul mal menurut mazhab syafi'iyah ya menurut jumhur bila tidak ada baitul mal diberikan untuk kepentingan kaum muslimin ya, dua per tiga ini tidak boleh ibu menguasai seluruhnya dua per tiga haram bagi dia walaupun tidak ada ahli waris yang lain jelas ya syekh? jelas nah. wa in kana ma'ahu sahibu fardin akhadha al-baqiya ba'dahu dan jika bersama asobah itu ada saibu fard yaitu yang berhak menerimakan menerima persen pembagian akhadzal baqi ba'dahu maka bila ada sisa ini sisa diambil seluruhnya oleh nasabah wa idza istaghraqat al-furud al-furud at-tarikata lam yabqa lil 'asibi syai'un dan jika pembagian habis dan tidak tersisa, maka tidak tersisa untuk asobah pun juga. Jadi dia bisa tidak dapat sama sekali dan bisa juga dapat banyak sekali. Berbeda dengan sahabul furud. Wahat ya Syekh. Nah. Hmm. Eh, tolong coba contoh depan Aisyah seorang istri meninggal, ahli warisnya suami, ibu, paman. Suami, ibu, dan paman. Fadol ya, Syekh. Paman maksudnya jelas Syekh ya? Misal, saudara laki-laki dari bapak bapak si suami atau istri suami eh suami istri ya istri ya kan mayatnya ya mayatnya adalah istri nah. baik suami dapat nah. baik sudah ya. ah lah eh. eh, ibu sepertiga sepertiga nah. ya Aman. Sisa. Asobah. Nah, nah asobah. mungkin asobah. Tawa. Ah. Ya, tahu. Berapa tuh paman berarti? Uh, di ini kan sempat bilangannya. Betul ya? Setengah, sepertiga. Sepertiga, Ustaz. Hah? Ya, ya, dua dengan tiga KPK-nya apa? Enam. Nah. berarti berapa? Tiga. tiga. Sepertiga berarti berapa? dua berapa sisanya sisa satu satu dalam kasus ini paman mendapatkan satu per nah. enam suami seperdua nah. ibu dapat sepertiga paman adalah sisa asobah e, seperdua dan sepertiga bisa bertemu di KPK-nya enam nah. nah, seperdua dari enam tiga sepertiga dari enam dua sisa satu kasus yang kedua Jadul Sesan Fitahat Yang meninggal Meninggal juga istri Nah hmm. Ahli warisnya suami Ibu Kemudian Saudari si ibu Dan paman Akhtari um saudari saya ibu sebenarnya uh, eh, suami ibu saudari seibu dan paman coba saya san Dari seibu berapa? Dari seibu tidak ada ahli waris. La, tidak ada. So, tidak ada anak enam saja. Dari seibu? Enam, enam, enam. Sisa, paman. Sisa. Sahih. Eh. eh, coba. Dapat berapa paman itu? Asobah. 12. 6. 10 12 Enggak ada satu ah, oh, Tidak dapat nah. Ini dia <laughs> Ini dia sobat Bisa jadi dapat seper 6 Bisa jadi dapat X X dapat ya Syekh Tidak ada Maaf ya Syekh Tidak dapat apapun juga Tidak dapat apa Silahkan dilihatkan oleh ke pemirsa Yang ingin mencatat Bisa zoomnya dikecilkan Hingga kelihatan seluruhnya Ya, cukup. Dan tidak bisa menuntut saja. Ya? Hah? Tidak bisa menuntut ketika tidak Ini ketilka hududullah. <laughs> Inilah ketentuan Allah Jalla Syulah. Bukan saya yang buat, bukan anda yang buat. Dan bukan Rasulullah yang buat ini. Allah menentukan langsung. Ya. Jadi paman pamannya jangan ngamuk kalau dia dalam kasus kedua tidak dapat apapun juga tadi saya pertama dapat sepenuh sekarang kok nggak dapat sama sekali siapa ini yang zalim tidak ada yang zalim memang Allah tidak memberikan anda rezeki dari harta waris <coughs> cukup sampai sini dulu kira-kira Syekh Ya, ada pertanyaan dari pemirsa atau pendengar silakan. Ya pendengar dan pemirsa TV Roja untuk selanjutnya kita berikan kesempatan bagi anda untuk berinteraksi secara langsung di layan telepon 0218236543 dalam pembahasan pembagian waris silahkan dan bagi anda yang ingin menghubungi secara langsung kami harap untuk memberikan penjelasan secara terperinci dari pertanyaan yang diajukan atau bisa menyampaikan via pesan singkat di 081317776543 kita berikan untuk penelponnya terlebih dahulu. Silahkan. Halo. Taib, halo. Ya, saya mau nanya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, umur di mana? Dengan eh, umur Munita. Di mana, umur? Di Bekasi. Taib, silahkan. Begini, Kurang jelas Uh, uh, apa namanya? Orang uh, nenek saya sama kakek saya udah meninggal dua-duanya. Nah, meninggalkan satu anak, satu orang anak laki-laki, tiga orang anak perempuan. Suwi-suwi ibu, pelan-pelan ibu. Anaknya dia satu laki-laki. Tiga anak perempuan. Tiga anak perempuan. Nah, tapi satu anak laki-laki ini meninggal setelah eh, eh sebelum eh, orang tuanya meninggal. Jadi hmm. meninggal duluan gitu. Yang laki-laki? Ya. Yang satu ini. -huh. Berarti hanya tiga perempuan. Tiga perempuan, sisanya tiga perempuan. Nah, tiga perempuan ini uh, tiga perempuan ini meninggal setelah kakek juga? Bukan, tiga perempuan ini uh, sekarang ini udah meninggal tiga-tiganya. Padahal uh, orang tuanya itu udah meninggal, tapi uh, warisnya itu sampai sekarang belum dibagi gitu. Pak. Warisannya besar ibu? Uh, misalkan uh, taruhlah 100 juta ya, misalkan seratus 100 juta uh, punya punya tanah di apa di Jawa sana. Nah sekarang ini uh, bingung untuk untuk membagi berarti uh, turunan pertamanya udah meninggal semua, turunan sekarang ini tinggal cucu-cucunya gitu. Cucu-cucunya itu nah yang anak laki-laki itu yang udah meninggal duluan uh, sebelum orang tuanya meninggal uh, punya anak perempuan satu. Nah apakah itu uh, merupakan asobah? Terus dia mendapat bagiannya berapa gitu? Masih anak anak laki-laki dapat perempuan dan anak perempuan hmm. satu satu tapi anak laki-laki itu meninggal uh, sebelum orang tuanya meninggal yeah. nah yang tiga anak perempuannya itu sekarang ini udah meninggal tinggal cucu-cucunya ada punya anak uh, cucu eh, laki-laki tujuh uh, perempuannya uh, enam dari tiga anak perempuan ini iya betul nah, tujuh laki-laki tujuh laki-laki uh, anak perempuannya eh kebalik enam perempuan enam laki-laki tujuh perempuan yang dari tiga anak uh, perempuannya itu ya iya nah seperti itu nah sekarang ini taruhlah punya punya tanah kan luas di Geneng sana Madiun nah, Masya nah taruhlah uh, eh, sekarang ini kebingungan soalnya itu yang ngurus uh, bukan hak-hak warisnya yang ngurus kan para ahli waris saudaranya, begitu gitu saudaranya yang jauh ya. yang seperti itu nah sekarang ini pembagiannya seperti apa berarti udah ada generasi ketiga ya ge, uh, cucu-cucunya gitu ya. seperti itu Pak Ustadz tapi yang satu udah meninggal sebelum orang tuanya meninggal yang satu yang mana yang anak laki-laki itu Pak ah, ya, <clears throat> warisan yang laki-laki udah dibagi belum uh, belum semuanya sampai sekarang belum dibagi-bagi gitu Pak Ustadz sekarang ini posisinya anaknya empat empatnya udah meninggal satu laki tiga perempuan udah meninggal. Oh ini sudah meninggal sebentar ibu. Ingin kita bahas dari awal ibu ya. Ya. Harta yang berapa meter tadi? Berapa hektar tadi ibu? Taruhlah seratus juta aja misalnya. seratus juta. Hmm. Kita punya punya sebentar. punya ini 100 juta. Lah. Ya. Ini milik kakek atau nenek? Milik uh, kakek. Nenek nggak ada milik? Nggak ada. Eh. Siapa yang meninggal duluan kakek atau nenek? Uh, yang meninggal duluan kakek kakek. Pada kakek meninggal, waktu itu nenek hidup. Ya. Istrinya hidup. Tapi nenek hidup itu eh, tiga anak perempuan masih ada, tapi anak laki emang dari awal udah meninggal. Dari awal meninggal. Dari awal nah, sebelum kakek meninggal, anak laki udah meninggal. Udah meninggal. Anak laki-laki begitu tidak dapat anak, bagian. Punya anak eh, perempuan. Punya anak dia perempuan, satu mm. kan ya? Mm. Ya. Maka ini harta kakek ini dulu dibagi belum dari, dari sebelumnya itu sampai sekarang belum dibagi. Ya itu maksud saya ini dulu yang akan dibagi mm -mm. dengan cara pembagian eh, faraid, itu tadi. Mm -mm. Yang 100 juta tadi kan. Ya. Nenek nenek dapat istri berarti status nenek kan ini? Ya. Ya. Istri mendapat bagian seperdelapan karena tapi ada anak. meninggal kan sekarang ini? Iya, tapi iya. dibagi dulu milik dia karena ahli warisnya dia lain nanti dengan ahli waris si anak. Oh, gitu ya ya. Iya. Sabar dulu Ibu ya ah Diurutkan dulu saja ya, dari awal. Satu persatu dibagi lagi. Walaupun sudah meninggal. Ya. Ya. ya ingin dikerjakan di depan saya. Sebentar Ibu ya. Iya, iya, dari awal ya. <clears throat> juta istri mendapat seperdelapan. Istri dapat seperdelapan. Anak laki-laki tidak ada kan ya? Laki-laki kan udah meninggal. Ya? iya tidak ada berarti. Anak perempuan tiga, ya kan? Ya ibu. Ibu? Ya, Halo. Ya, ya, ya iya, iya Pak Ustaz. Mendapatkan 2 per 3. Ya. Ini dibagi dulu. Ya. Neneknya seperdelapan ya? Iya. Iya. Terus? Bukan neneknya, istri dari si kakek. Ya, istri ya, betul betul. Nenek istri. namanya itu ya. Iya. ya. Karena belinya iya. seperdelapan, terus? Eh, tiga anak perempuan, dua per tiga. Ah, tiga anak perempuan, dua per tiga. Kemudian uh, anak perempuan dan anak laki-laki kan anak laki-laki tidak tidak punya anak laki-laki? Iya dari anak laki-laki yang udah meninggal itu dapat punya uh, anak satu perempuan. Laki-laki tidak ada ya? Tidak ada. Ya bersama dibagi dulu harta kakek 100 juta tadi hmm. untuk ini. Seperdelapan dua per tiga dibagi berarti dua puluh empat. Empat. Tiga pada puluh empat milik istri. Ya kemudian enam belas. Enam belas kan dua per tiga kan ya? 16 per 24 milik anak. Sisa berapa? Milik anak ya. Ya, sisa 5. 5 per 24. 5 per 24 ini kakek memiliki saudara uh, eh, saudara atau tidak, Ibu? Kakek enggak, sekarang ini udah nggak punya saudara. Dulu ada saudara dia atau tidak? Enggak ada. Dia sendirian, tidak ada ya, saudara-saudari. Enggak ada. Enggak maksudnya ketika anaknya dia, tunggal. Dia anak tunggal. Iya. Baik. Kakek ini punya paman atau tidak? Eh, paman nggak ada juga. Nggak ada, atau nggak tahu? Iya, so soalnya eh, saya tunggal juga tahu, bapaknya dia. nggak tahu ya. Enggak oh, nggak tahu punya punya ibu. paman apa enggak? Saya tahunya dari udah cuma kakek itu aja gitu. Mm -hmm. Kalau ada pamannya dia, itu kalau ada paman. Pamannya itu saudara dari bapak si kakek. Ya. Tapi nggak mungkin juga masih hidup waktu kakek meninggal. Iya. Kalaupun tidak ada anak dari paman yang laki-laki. Iya, kalau tidak ada anaknya laki-laki ya. ya. Ini dia yang sobah. Ini dia mendapatkan sisa 5 per 24. Mm-hmm. 5 per 24 milik itu. 3 per 24 ya. Ya. Jelas ini Bu? Ya. Ya. Kemudian yang kemudian setelah kakek meninggal, siapa lagi meninggal? uh, eh, kakek meninggal uh, eh, ininya apa? Uh, anak perempuan tadi sudah dapat masing-masing dua per tiga ibu ya? Ah, iya dua per tiga. Berarti enam belas dua puluh empat. Ya, setelah itu istrinya meninggal. Istri meninggal, nenek ini kan ya? Iya. Sekarang delapan ini akan dibagi lagi. Mm Ya, dengan ahli waris tiga anak perempuan. Tiga anak perempuan ya. Ya, mendapatkan berapa? Dua per tiga suami sudah meninggal tidak ada tidak dapat anak laki-laki tidak ada dia kan ya Iya. tidak ada dia kemudian saudara dari nenek ini ada nggak ibu nggak ada dia ada? juga sama tunggal tunggal juga masya allah ya. uh, saudara dari bapak si nenek ada nggak ada saya nggak tahu oh tidak tahu Iya. soalnya udah udah udah saya jarang ke Jawa sana jadi nggak nggak ada yang tahu gitu jadi sekarang ini cuma berdua itu aja dan bingung ini warisannya gitu cari dulu ibu cari silsilahnya hmm. yang yang paman dari si ibu mungkin nggak ada tapi mungkin anaknya hmm. yang turun laki-laki anak dari paman ibu sama, sama dengan yang bapak tadi ya. seandainya misalnya tidak ada misalnya seperti itu Masa, misalkan tidak ada maka sisanya <clears throat> sepertiga tadi ini khilaf para ulama apakah dikembalikan semuanya itu anak perempuan atau diberikan kepada yang muslimin Mazhab Hanafiyah mengatakan ini seluruhnya milik anak perempuan. pak anak-anak perempuan. Jadi yang ya. yang Masuk, alhamdulillah, nabilah ya. Berarti bagian, seluruhnya milik anak perempuan yang seperdelapan tadi. Yang seperdelapan itu dibagi tiga lagi anak ya. perempuan. Ya. Oh. Yang seperdelapan tadi dibagi tiga anak perempuan. Jelas ibu? Ya. Ya. Kemudian yang sekarang adalah Warisan siapa lagi mau dibagi? Wali, anak perempuannya sudah meninggal semua tiga-tiganya. Tiga anak perempuan itu kan mempunyai Eh, mm, tujuh per anak perempuan, eh, enam anak laki. Ya. Ini pembagiannya masing-masing bagaikan ibu mereka yang meninggal. Kenapa? Ini kan tiga-tiga anak perempuannya sudah meninggal kan ya? Sekarang ini sudah meninggal, sudah meninggal. semuanya. Ahli warisnya, kan bagian mereka masing-masing tadi sudah jelas. Ya. Bagian masing-masing ini diberikan kepada ahli warisnya juga. Oh, jadi sesuai dengan itu yang yang sepertiga sepertiga sepertiga betul, itu betul. dibagi uh, tujuh anak perempuan dan bukan dibagi anak perempuan langsung bukan Tergantung anak yang perempuan pertama berapa anak laki-lakinya. Oh iya, iya iya iya. Ya. Jadi misalkan dari dari sepertiga itu udah dibagi sepertiga sepertiga sepertiga dan yang sepertiga itu bisa aja yang anak anaknya itu yang yang anak perempuan itu misalnya punya anak satu laki-laki, tiga anak perempuan gitu ya, pusat. Iya, betul Ibu. Masya Allah. Hmm, gitu ya, berarti e, jatahnya sepertiga itu aja ya. Eh, betul, Masya Allah Ibu. Hmm. Nah sekarang kalau misalkan posisinya semuanya itu udah nggak ada yang sisa-sisa yang tadi yang paman yang nggak ada berarti kan yang asobah yang uh, anak dari uh, anak uh, cucu dari anak yang perempuan yang udah meninggal duluan dapat berapa ya tadi 16 per 24 itu itu kan buat anak yang pertama tuh yang seperti itu itu uh, tidak dibagi anak laki, anak perempuan dan laki-laki tidak dapat apa-apa yang asobah yang tadi karena yang terhalangi dengan anak perempuan ya anak perempuan ya mm -mm dapat asobah kan itu? Seluruhnya untuk mereka dengan rot bukan dengan asobah. Oh. Ya. Ibu, ya. itu lebih rincinya nanti ibu ada dahulu. Kapan ada waktu ibu tinggal di Bekasi kan? Iya. Tidak jauh dari Roja kan ya? Iya iya. Kapan ada waktu mampir sehingga oh, ya, ya. saya lihat hasil pekerjaan rumah ibu nanti. Iya iya. Iya ya, ya, itu itu yang yang saya maksudkan ya. <laughs> seperti itu soalnya kan ini coba jadi eh, oret-oret bagian masing-masing nanti kita koreksi insyaallah taala. Ya, oke, okay, ya, makasih. Ya, Syukran Bang Ustaz. Taufik insyaallah. Ya, ya Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair umum dan ya semoga Allah berikan kemudahan untuk membagikan uh, mengerjakan PR dan mengerjakan kemudian <laughs> insyaallah. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya yang kedua di 0218236543. Kami persilakan. Kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Umu di mana? Dengan ini dengan Ibu Ibu Naga ini. Baik, Umu mohon maaf dikecilkan dulu volume suara radio atau televisinya ada feedback supaya lebih jelas suaranya. Dengan Ibu Nur ini di mana? Di Aceh. Baik, ahlan ya Umu, silakan. Ini Pak, mau nanya Pak. Silakan Ibu. Kami kan punya mama. Mama? Punya ibu. Ah, ibu, tanya. Nah, besok dapat bagian dari kakek gitu. Ibu dapat bagian dari kakek. Mm -mm. Satu Terus. bidang tanah. Ya. Dari kakek ini bentuknya hibah atau apa ibu? Dulunya pak kan waktu kakek saya masih hidup, mam mama kakek gitu masih hidup, dihibahkan sama mama saya. Nah, kakek menghibahkan ke ibu, ke mama ibu. Mm -mm. Ya udah, sudah diterima waktu hidup? Masih hidup. Waktu hidup langsung diterima bidang mm -mm. tanah itu. Iya. Maksudnya dikerjakan di Ah, dipakai, Pak. Sama si mama ini. Uh. Alhamdulillah, milik dia berarti sudah. Terus? Hmm, basuh Pak kan setelah kakek kakek saya itu meninggal. Uh mm-hmm. -huh. Tanah itu diambil kembali sama paman-paman saya itu. Oh. Ingatkan mereka. Ini tidak boleh mengambil harta dengan tidak yang hak. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-a'idu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi wa laysa hadha masalah sawu Hadis riwayat Bukhari dan ini pernah kita bahas tentang bab hibah. Bahwa oh, orang yang kembali menarik hibahnya sama dengan anjing yang kembali menelan muntahnya. Dan Islam tidak memiliki permisalan yang jelek. Jangankan paman-paman, ya. Kakek sendiri yang sudah dihibahkan sudah diterima oleh dan mama tadi tidak bisa menarik kembali hibahnya kecuali menurut pendapat sebagian para ulama apalagi paman-paman dan apalagi setelah kakek meninggal. Kakek waktu menghibahkan itu dalam keadaan sehat kan ya? Iya sehat Pak. Iya, Sehingga... maka tidak bisa ditegur siapapun juga. Dulu Pak kan kalau tanah itu nggak ditempatin diambil gitu sama penduduk kampung sini gitu. Subhanallah. Eh. Manik tata shibran minal ardi tawwaqallah tawwaqahullah yawmal qiyamah sab'al aradi. Tidak boleh kita mengambil tanah manusia dengan cara yang zalim. Rasulullah mengatakan, siapa yang mengambil tanah orang sejengkal saja, memindahkan batas tanah umpamanya. Tanahnya batasnya harusnya di sini. Dipindahkan sejengkal, nanti dari kiamat satu lap, tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi akan dikalungkan di lehernya. Jadi apa orang yang mencuri harta tanah yang seperti ini? Nah, terus ibu. Terus pak kan kami kan punya ini abang, abang enam. Hmm laki perempuan dua pak jadi kayak mana tumbal di tanah apa tuh pak sekarang kasusnya Seperti sengketa ini, ibu gini pak yang hibah tadi pak kan dari diambil kembali sama paman-paman ya habis itu kan ah, bagian hibah tadi itulah dibagi warisan mama saya mama saya nggak dapat yang lain gitu nggak paham ya. saya bu hibah ya. ini dijadi waris lagi ah dibagi-bagi lagi sama paman saya gitu pak oh jadi paman-paman tadi menarik kembali dan jadikan waris Ah. Iya, iya. Terus? Itu bagian mama saya yang tiba tadi jadi balik. Balik, jadi warisnya dia? Mm -mm. Tapi dapat nggak semuanya kan? ya semua, karena tanah kakek saya itu banyak pak gitu. Uh, jadi di, di, yang dihibahkan ini dihitung lagi jadi waris semuanya, nanti ternyata dapat juga segitu. Uh. Tidak dapat dari dari pertambahan yang lain. Iya. Yeah. Oh iya. Eh, sekarang mamanya udah meninggal? Udah, Pak. Pertanyaannya apa, Ibu? Hmm, jadi kami kan anak-anaknya mau membagi, kayak mana bagiannya tuh, Pak? Berapa orang anak laki-lakinya? Enam. Enam laki perempuan? Dua. Dua anak perempuan. Suami hmm. masih hidup, suami dari mama ini, ibu bapaknya ibu? Bapak udah meninggal pak. Ah. Uh, siapa yang belum meninggal, bapak atau ibu dulu? Mama dulu? Bapak Ruan yang meninggal, Pak. Iya, eh. Berarti Bapak enggak dapat. Harta ini dibagi 6 laki-laki berarti 12 tambah 2 14. Dibagi 14, Ibu. Tanah tadi. Dibagi 14 bisa jadi dibagi eksekusi waktu itu bisa juga dijual terserah. Bagi 14 laki-laki mendapatkan 2 per 14, 2 per 14, 2 per 14, yang perempuan mendapatkan 1 per 14. Jelas Ibu? mm, lebih itu Pak kan mm, gini kami sepakat sama abang kakak gitu Pak kan hmm. sepakat duduknya sama-sama gitu jadi eh, dibagi aja lah sama dibagi sama mm. nah, mereka tahu hak mereka mereka kurang hak mereka kalau mereka tahu nggak ada masalah Pak Hah? tahu haknya masing-masing saya umpamanya hak saya sebetulnya saya tahu itu dua per enam belas tapi dua per empat belas tapi nggak apa-apa hak saya tadi saya serahkan tuh adik perempuan saya bagi rata dengan mereka uh, tahu mereka pak haknya pak tahu nggak ada masalah hmm. nah cukup umum cukup bu Nuraini nah, cukup pak baik ya. Jazakallah khair wah ini dia Taufik Baik, kita berikan satu kesempatan kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat bagi Anda yang ingin bertanya. Silahkan di 021 823 6543. Halo. Assalamualaikum. <clears throat> Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Eko di Jakarta. Tanya Pak Eko silakan. Eh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah Pak Eko. Eh, saya mau tanya, eh, bapak saya udah meninggal. Terus? dia nggak nggak meninggalkan apa namanya? Nggak meninggalkan harta tidak meninggalkan, meninggalkan waris uh, terus wah nggak meninggalkan waris meninggalkan utang gitu iya yeah. nah next <clears throat> nah, ibu saya masih ada terus saya punya usaha saya serahkan ke ibu saya nih Iya. Nah, saya serahkan, alhamdulillah pertolongan Allah usaha saya maju alhamdulillah uh, terus saya dikasih rumah uh, mak maksudnya saya beli rumah terus ditambahin uangnya sama ibu itu nantinya gimana tuh ya apa itu jadi waris atau itu udah hak saya sebentar dulu ya akhi bila bapak anda wafat meninggalkan hutang hutang kepada manusia ah. ini Ah, sudah sudah lunas oh, alhamdulillah oh, lunas. Allah sudah lunas alhamdulillah oh, saya, saya, ini dari usaha saya juga dan alhamdulillah kerja, karena karena kebalikan sebagaimana ahli waris menerima hak waris dia juga bertanggung jawab kepada hutang muwarisnya Utama, wa Allah mengatakan wa alal warisi mislu zarik orang yang waris juga bila ada tanggung jawab si mayat dia yang bertanggung jawab nah. dan alhamdulillah sudah lunas sekarang permasalahannya apa Pak Eko uh, saya beli rumah hmm. uh, tapi kan uang saya nggak cukup ya yeah. uh, di terus ditambah sama ditambah sama ibu ya yeah. di uh, ibu nama berapa persen Katanya Ibu menambahnya berapa persen? Ibu menambah sekitar 20 persen gitu 20 persen uh, Apakah ibu punya anak lain atau hanya anak anda sendiri Pak Eko? Uh, enggak uh, Ibu punya anak 5, 3 lelaki, dua perempuan Apakah semua mereka diberikan hibah yang sama? Enggak hmm. Ingatkan ibu Dan sudah anda terima hibahnya ibu ini 20% dari rumah ini? Oh sudah, sudah ditempatin. Nah, kalau sudah tidak terima, Allah taala alam, hitungannya bukan waris ibu lagi milik anda. Atau ibu memberikan itu hanya saham saja, bantuan atau gimana? Atau sekedar bentuk saham. Saya memiliki sekian persen dari rumah anda. Atau memang hibah. Eh, ya, hibah. Tanpa bersyarat. Karena, enggak, enggak, enggak ada, enggak ada bersyarat karena Ya, kalau hibah milik Anda, milik Anda Pak Eko, halal. Tapi masalahnya kasihan ibu. Karena Allah mengatakan Rasulullah SAW mengatakan maaf, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anak kalian. Dan ibu hanya memberikan Anda hibah. Anak lain kan tidak diberikan hibah juga kan ya? Ah, enggak, tapi setiap uh, kebutuhan apa gitu selalu diberi tanam ibu dari hasil dari usaha saya nggak pernah menerima usaha dari hasil saya semua kasih ibu saya bekerja sendiri tapi saya membantu setiap setiap hari oh masya Allah jadi antum semua hasil usaha antum kasih ke ibu iya anak istri dapat apa saya kan kerja saya PNS ada usaha lain guys. ada usaha lain maksudnya usaha, usaha lain yang hasil usaha lain ini untuk ibu yang si ibu uh, kalau gaji PNS untuk anak istri kenapa anda Pak Eko, kan usaha Anda semuanya diberikan kepada ibu. Iya. Anda sudah ber berkeluarga, punya anak istri? Saya punya istri, belum belum punya anak. Belum punya anak. Oh, berarti biayanya cuma kecil gitu ya? Iya. Dinafkahi oleh oleh Anda atau istri menafkahi dirinya sendiri? istri saya. Mm -hmm. Istri saya dinafkahi sekolah saya, gaji dari gaji saya. Alhamdulillah. Kemudian sisanya Anda berikan kepada ibu semuanya? Iya, usaha semua ibu. Iya, kemudian ibu menghibahkan kepada Anda 20%. Nah, karena saya beli rumah kurang. Uh, kurang ditambah ya, tetap ya, akhi, karena sudah Anda hibahkan kepada ibu milik ibu. Tetap ibu tidak adil dalam pembagian hak hibah. Walaupun memang asal dari Anda, tapi karena sudah terima ibu milik ibu. Maka ingatkan saja ibu bahwa ibu sebaiknya kalau memberikan hibah kepada Anda juga berikan kepada yang lain walau seberapa pun. Oh, ya. berarti ya. nanti tanah saya itu setelah rumah tetap punya ibu nanti bukan punya anda hari oh tetap punya saya tetap punya anda oh. karena sudah anda terima kan nah eh. Bisa cukup Pak Eko Eko Ah, iya, makasih Ustaz ya. Taufik insyaallah. Nah. Ah, iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Eka. Barakallahu fiik. Dan kita akan <clears throat> beralih dari pertanyaan pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Kami angkat kembali pertanyaan eh, pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. fiik. Ustaz pertanyaan dari pendengar kita hmm. dari Abu Ridwan di Cirebon. Jika ada keluarga dengan seorang ayah dan tiga orang istri, Masya Allah, ayah, istri, bapak maksudnya punya istri bapak. Ini istri bapak apa istri anak bapak? Nah, sudah jelas. Tapi terus seorang ada seorang ayah dengan tiga dan istri. tiga orang istri. Terus suami dan eh, seorang istrinya wafat. Suami dan seorang istrinya wafat. Ayahnya nih wafat Taip, atau nah, suaminya lagi? Mungkin ayahnya satu. <laughs> Eh, nah, ayah nah. wafat. Taib ayah wafat dan satu istri wafat. Satu istrinya wafat. Tinggal dua istri. Nah, Terus meninggalkan tujuh anak laki-laki dan dua anak wanita. Tujuh anak laki-laki, dua wanita terus meninggalkan sebuah rumah di atas tanah rumah dan tanah misalnya rumah dan tanah nah, terus bagaimana pembagian warisannya <coughs> mohon penjelasan pembagian warisnya istri berarti sekarang tinggal dua ya nah ya istri mendapat seperdelapan iya karena ada seperdelapan dibagi dua masing-masing mendapatkan seperenam belas ya kemudian sisanya tujuh per delapan ya Tujuh puluh delapan tujuh anak laki-laki ya. dan dua anak wanita dibagi enam belas bisa saya bisa. dibagi belas laki-laki mendapatkan 2 per belas perempuan mendapatkan 1 per 16 nah. jelas ya Baik, demikian Bapak Ridwan di Cirebon. Ya, semoga bisa difahami. Barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Ustaz, uh, syariat asabah apakah ini terlihat uh, ada kesenjangan dari sebagian apa harta yang telah diberikan atau yang dimiliki oleh si mayit kemudian diserahkan semuanya kepada asabah ketika ada kerabat-kerabat yang lain yang masih ada hubungan tapi tidak mendapat bagian misalnya dari pendengar kita di Jakarta Bapak Abdullah Jazakallah khair Allah telah menjelaskan tentang waris wa kana Allahu aliman hakimah dan Allah maha mengetahui dan maha adil dan bijaksana Ketika Allah mensyariatkan seperti ini Ini yang paling adil ya akhi Ini yang paling adil Dan kita pernah Menuduh Allah tidak adil dalam syariat pembagian waris ini Karena ada syariat sahabat sini adil Karena kebalikannya Wa alal waris mislu dhalik Orang yang menerima waris tadi Tanggung jawabnya begitu juga Bila laki-laki dan perempuan Anak laki dan perempuan mereka asobah nah. laki-laki mendapat dua bagian perempuan satu bagian tentu kita para apa para penggiat emansipasi wanita ini agama gender yang mengatakan laki-laki dua bagian satu perempuan satu bagian bukankah perempuan harus dapat uang lebih banyak kalian tidak bisa bekerja laki-laki bisa bekerja ke depan hmm? ya akhirnya ini pernah kita bahas di awal waris Allah yang membuat anda Allah yang membuat anak laki-laki Allah yang membuat anak perempuan Allah yang membagikan Anda yang tahu keadilan atau Allah pembuatnya Allah Apapun dibuat Allah pasti itu yang adil Tapi mari kita lihat dengan kacamata kita Laki-laki dan perempuan Laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian Dalam kehidupan kaum muslimin Dan syariat Allah Bahwa perempuan tidak wajib bekerja Semua kebutuhannya ditanggung oleh suaminya kalau dia punya suami tidak punya suami anaknya kalau dia punya anak tidak punya anak bapaknya kalau dia punya bapak kalau tidak bapak saudaranya buat apa lagi uang sama dia dan kebalikannya hmm? wah ada sudah kata Allah anak laki-laki memang dapat dua bagian dan perempuan satu bagian nah. tetapi kewajiban bagian anak laki-laki ini menafkahi siapa menafkahi dirinya anaknya, istrinya, dan saudarinya dalam keadaan tidak mampu. Memang dua bagian tadi ada ketentuan di sana hakta hak siapa saja nafkah yang diberikan. Maka jangan pernah kita meragukan akan keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap syariatnya, terutama syariat waris ini. Wabillahi itu. Jazakallahu khair demikian Bapak yang bertanya semoga menjadi sebuah pencerahan bagi kita. Dan kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari Ibu Tisna, eh, Tisna di Bekasi uh, terkait atau di luar tema sedikit saja. Suami Anda bekerja di perusahaan gudang logistik. Gudang logistik. Tugasnya mengantarkan mengantarkan uh, buah ke tempat tujuan. Tapi perusahaan tersebut bekerja sama dengan perusahaan minuman beralkohol. Walaupun bukan tugas suami saya mengantarkannya, bagaimana hasil gaji yang suami saya dapatkan? Apakah syubhat atau tidak? Tugas suami hanya mengantarkan buah, buah ke, ke tempat. tempat yang bukan yang khamar. Bukan ke tempat yang khamar. Nah. Tapi perusahaan ini juga ada mengirim mensuplai buah ke tempat khamar. Iya, bekerja sama dengan hanya sebatas bekerja sama dengan perusahaan minuman beralkohol. Nah. Ya, bagaimana Walaupun, gaji suami Anda? Nah, insyaallah tidak ada masalah. Karena suami ada tugasnya hanya yang halal dan tidak yang haram. Walaupun perusahaan itu ada melakukan transaksi haram. Contoh. Bank riba dia punya divisi syariah. Nah, ataupun syariah atau memang bank syariah. Jadi modalnya dari mana asalnya? Walaupun kita katakan namanya bank A. Apakah bukan asal dari riba? Hah? Kemudian dibuka bank A juga yang syariah, bank A syariah. Nah. Jelas? Modal dari mana? Bukankah modal sebagian modal dari bank riba tadi? Ya. Tapi ini syariah sekarang. Bolehkah kita bertransaksi baik menyimpan atau menggunakan dananya atau pembiayaan dengan bank syariah yang asalnya dari bank A tadi boleh dan bolehkah bekerja bank syariah ini? boleh karena akadnya adalah syariah Baik, jelas nah Baik. demikian Bapak yang bertanya Barakallahu Fik kami angkat kembali pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat Baik, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz ketika keluarga kami berusaha untuk menerapkan atau membagi uh, persentase warisan sesuai dengan syariat dan dikumpulkan semua kerabat keluarga atau yang terkait dengan eh, orang-orang uh, yang berhak mendapatkan warisan maka di antara mereka ada yang dituakan dan yang ditokohkan untuk mengat, untuk mengambil bagian lebih besar dengan alasan bahwa selama hidup ayah yang sudah meninggal dia eh, dialah yang memberikan uh, begitu banyak kebutuhan terhadap keluarga kami. Lalu bagaimanakah mencari jalan sosial atau keluar ketika uh, dari pihak ayah atau dari pihak yang dituakan ini bersikeras untuk tetap mengambil bagian yang lebih besar. Mohon solusi dan nasihatnya jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ya. Nah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan qanaah kepada kaum muslimin dan merasa cukup dengan apa yang itu karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengambil di luar haknya. Doakan saudara yang tua tadi yang telah banyak berjasa kepada orang tua Anda agar memberikan keikhlasan kepada mereka dalam apa yang pernah mereka baktikan kepada orang tuanya dalam bentuk hibah dan lain-lainnya. Kalau sekarang dia ingin menarik, ingat akan batal pahala Anda. Bahkan Rasulullah menyamakan Anda bagikan anjing. Subhanallah. Al-a'idu fi hibatihi kalbi yaudu fi qaihi. Orang yang menarik kembali hibahnya sama dengan anjing menelan muntahnya. Allah samakan dengan anjing, Allah kan harta yang tarik lagi itu adalah muntah anjing. Ketika dia lupa bakti kemudian mengatakan, dulu saya hitung itu semuanya yang saya berikan kepada Bapak, itu bukan balas, bukan gratis, saya hitung itu semuanya. Hah? Saya pernah ngasih orang tua sini satu, seratus juta. Kapan saya ambil? Kalau meninggal. Allah. Berarti mengambil kembali hibahnya. Iya. Ya? Dan tidak bernilai pahala Ustaz. Pahala hilang dan dia bagikan anjing dan bagikan anjing yang makan muntah kembali. Ya. Jadi pada itu yang terjadi ingatkan dia untuk mengikhlaskan apa yang telah hibah diberikan kepada orang tuanya. Dan berbesar hati untuk membagi warisan sesuai dengan syariat Allah. Wabillahi taufik. Cukup Ahsan. Fatah, silakan. Baik, kita berikan satu kesempatan kembali mungkin dari telepon di 0218236543 bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya di kesempatan pagi ini silahkan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bapak siapa di mana pak? Uh, dengan Pudin dari Karawang. Silahkan bapak. Siapa pak Pudin? Iya. Uh, Ustaz, uh, menyambung pertanyaan minggu lalu yang sempat terputus uh, begini Ana punya kesepakatan dengan abang untuk tukar pinjam motor ya. Tapi Ana minta tambahan pinjam uang itu sebesar 3 juta gitu. Buat keperluan, ya buat keperluan anak lah gitu. Sebentar, Antum punya motor? Iya. Terus dipinjamkan ke abang? Iya, kita sama-sama tukar motor gitu, tukar motor. Tukar motor motor maksudnya apa? Hah? Motor Anda dipinjamkan ke abang? Iya, motor, motor abang, abang Anda pinjam pakai. Kan gitu. Hah? Jadi kita masing-masing punya motor. Terus? Eh, eh anak jadi gini awalnya kita mau sistem gade gitu kan mengingat gade itu nggak boleh kalau dipakai motornya jadi kita ambil solusi gitu ah, boleh juga kan ini abang kan Hah? ini kan abang sendiri kan yang butuh uang kan anda Pak Fudin Hah? Pak Fudin kan butuh uang iya dengan abang sering abang ini pakai motor anda atau tidak walaupun tidak ada pinjaman uh, abang Ana maunya gitu harus ada mot harus dipakai motor Ana mengingat motornya nggak bagus gitu mesinnya oh. gitu naik gitu taip, taip. biasanya abang sering pinjam motor Anda atau tidak tanpa tanpa ada pinjaman uang nggak nggak pernah kita jauh soalnya rumah oh, taip. berarti ini ya ini ada manfaat manfaat dari pinjaman bisa jadi riba terus apa solusi abang tadi ya solusi abang begini ya hmm. udah kalau kamu memang perlu uang uh, aku pakai motor kamu katanya. Terus? Terus kamu pakai motor abang ini. Tapi gitu. rusak bisa dipakai. Motor abang. Ya. Bisa tapi suka itu suka mogok gitu Ustaz makanya anak minta tambahan gitu buat itu. Tambahan 3 juta itu Pak. Uh -uh. Terus? Ya hukumnya bagaimana uang yang 3 juta itu boleh nggak itu? Eh, status 3 juta ini tambahan atau selisih antara motor lama dengan motor baru? Motor bagus sama motor rusak? Minjam pinjam nanti akan dikembalikan suatu saat. Iya, nanti kita tukaran motor lagi setelah anak punya uang 3 juta itu. Ah, sama aja ini bukan solusi ya, okay. Bukan ya? Bukan solusi. Ya udah kalau gitu anak harus sabar dulu. <laughs> Allah yasir Ampak ya, Fudin. Baik, Pak Fudin, cukup? Eh. Iya, cukup, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi ada tambahan dan itu riba saudara. Riba. Baik. Barakallahu fiik dan Ya, kalau ingin solusi, ya, Para ulama dalam buku-buku fikih itu dinamakan dengan hiyal syariah, solusi-solusi syari. Nah. Dan untuk itu tidak gampang. Tidak bisa setiap orang yang baru ngaji kemarin mendengar satu inisiatif, oh ini kayaknya solusi kan belum tentu. Jadi perlu diskusikan dengan para ahli ilmu. Wabillahi taufik. Baik, jazakumullah khair. Demikian ini pertanyaan terakhir kami di kesempatan pagi ini dan sebagai kesimpulannya Ustaz. Fadhal. Ya. Tilka hududullah. Pembagian waris seperti yang dalam Al-Quran itu itulah ketentuan Allah dan Allah menyatakan siapa mentaati Allah bagi waris ini Allah berikan kepada dia surga tapi siapa mengingkari Allah dan bagi waris seperti ini Allah berikan kepada dia atap yang pedih ya semua kita diberikan pemahaman dalam agama Allah memahami cara pembagian waris ini dan melaksanakannya seperti ketentuan Allah jangan berusaha untuk lari dari ketentuan Allah agar kita tidak lari dari rahmat Allah Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi